Kemudian yang penting diingatkan pada 10 hari pertama ini disunnahkan bertakbir dengan bentuk takbir mutlak. Karena takbir terbagi menjadi dua, at-takbir al-mutlak dengan at-takbir al-muqayyad. at takbir al muqayyad yaitu takbir yang terbatas atau terikat dengan waktu tertentu, tempat tertentu dan bilangan tertentu itu takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu ada takbir yang tidak terbatasi oleh waktu tertentu ataupun tempat tertentu dan bilangan tertentu. Terkait dengan permasalahan e, eh, 10 hari pertama ini, takbir muqayyad atau takbir mutlak yang dimaksud adalah takbir yang diucapkan sejak hari pertama Dhul Hijjah sampai e, Idul Adha. Nah, sampai berakhir pada terbenamnya matahari di hari tasyrik. Terbenamnya matahari di hari tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Dilakukannya di mana? Di rumah, di jalan, di masjid, di kelas selama tidak mengganggu dengan mengangkat suara. Anda melihat di mahat kita dan keumuman salafiyin apalagi awam sunnah ini tidak diterapkan. Jarang yang mengamalkan sunnah ini. Kalau sebuah sunnah sudah tidak diterapkan di tengah-tengah talabatul ilm, dia akan menjadi asing di keumuman muslimin. Bahkan beberapa tahun kemudian kalau pembahasan seperti ini jarang dibahas lagi, akan kembali asing. Dulu kepada kebanyakan kita asing. Bertakbir sejak tanggal 1 Dhul Hijjah tahunya takbir itu imam malam hari raya atau pagi hari menuju masjid atau menuju musola Tetapi ketika kita belajar, membaca keterangan ulama, ternyata kita dapati ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ala imma seterusnya menekankan takbir al mutlaq dimulai sejak tanggal 1 hijjah Malam hari, siang hari, pagi hari, sore hari, ketika duduk di masjid, ketika ada di kelas, ketika berjalan di pasar dan seterusnya. Abdullah bin Umar, begitu juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mereka sengaja kadang-kadang datang ke pasar untuk bertakbir mengingatkan yang ada di pasar untuk bertakbir pada 10 hari pertama Bil Hijjah. Sekali lagi ya talabatul ilm, amalkan sunnah. Kalau sunnah sudah asing di talabatul ilm, ya, maka akan asing seterusnya. Anda sudah menyampaikan di antara sunnah ba'da salawat raf'u as sawti bil azkar. Banyak talabatul ilmi kudama wal eh, judud tidak mengamalkan hadis sunnah. Imma dia tidak mengamalkan sunnah yang mulia ini karena lam yatabayyan lahu ad-dalil atau dia punya qaul akhar rajih indahu ada syai akhar ini perkara lain. Tapi kalau dia tahu sudah mendengar fatwa ulama wal ahadith tetapi dia tidak amalkan maka sunnah ini akan menjadi asing baina talabatil ilm Fadlan anil awam. Lebih-lebih dari awam. Begitu juga takdir di 10 hari pertama Dhul Kalau antum talabatul ilm tidak mengamalkannya dalam keadaan sudah mendengar dalil-dalil, hujjah, fatwa ulama, maka satu akan menjadi asing fima bainakum dan asing di kalangan muslimin plus juga Allah nggak barokahi ilmu kita. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi diamalkan sunnah-sunnah yang sudah kita ketahui. Nah,